Min alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil Kita lanjutkan penjelasan beliau rahimallahu taala. Naam. Wa fi zakati was sadaqati wa wujuhil ihsan. Zakatun nafsi wa tadhhiruha wa zawalul wasakhi وذرني عنها ودفع ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة ماله ونماؤه نعم dan di dalam zakat dan sedekah dan berbagai macam kebaikan ya. berbagai macam kebaikan yang tidak hanya tidak hanya zakat dan sedekah bisa jadi sumbangan berupa mungkin pinjaman. Orang yang butuhkan dia ada kelebihan pinjami. Nah, ini juga termasuk kebaikan. Nah, itu terdapat kemaslahatan. Apa diantara kemaslahatannya? Adalah zakatun nafsi wa hiruha, yakni mensucikan jiwa dan membersihkannya. Nah, ini masalih. di balik seorang memberikan zakat, di balik memberikan sodako, Memang secara zahir dia mengeluarkan hartanya, mengurangi jumlah nominal hartanya, tetapi terdapat kemaslahatan, yakni apa? Mensucikan jiwa dan membersihkannya. Wa zawalul wasakhi anha. Dia membersihkan kotoran ya, dan darah juga sama, artinya daging kotoran darinya, dari enam harta tersebut yang mungkin ketika mencari harta tersebut ada kecampuran perkara yang syubhat apalagi yang haram maka dibersihkan ya. dibersihkan dengan zakat dan sedekah tersebut. 6. Wadafu hajati akhihil muslim. Juga maslahat yang lainnya adalah memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim. Ya, saudaranya muslim ada yang miskin butuh bantuan, dengan dia memberikan sedekah maka kebutuhannya tercukupi, terpenuhi. Wa ziyadatu barakati malihi wa nama'uhu. Demikian pula maslahat di balik zakat dan sedekah itu itu menambah, meningkatkan barokah dari hartanya tersebut dan bisa menumbuhkan hartanya, ya, menumbuhkan tidak cuma menumbuhkan barokahnya tetapi juga menumbuhkan secara kuantitasnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjadi sebab enam bertambahnya zakat tersebut, bertambahnya harta tersebut dengan sebab zakat. enam Ma'ama fi hadhil amwali min 'azimi thawabillahi alladhi la yumkinu wasfuhu. Bersamaan dengan di dalam amalan ini zakat dan sedekah itu terdapat ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin untuk digambarkan ya yang dia bertingkat-tingkat sesuai dengan keikhlasannya semakin tinggi keikhlasan seseorang maka semakin sempurna pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala wa min husuli ridahu alladhi huwa akbaru min kulli syai dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih utama dari segala sesuatu dari tujuan-tujuan. Ya. Wazawali sakatihi dan hilangnya kemurkan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sebab zakat dan sedekah tersebut Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keridhaannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka kepadanya. Nam. Wa kadzalika syara'a li ibadihi al-ijma'a lil ibadati fi mawadhi'a. Ya. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan terhadap hamba-hambanya untuk berijtima, berkumpul di dalam ibadah di berbagai tempat, ya, yakni di berbagai, berbagai tempat ibadah. Naam. salawatil khams, seperti salat yang lima waktu. Allah syariatkan terutama yang laki-laki <clears throat> untuk melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Demikian pula wal jumu'ati. Demikian pula hari salat Jumat ya, juga disyariatkan untuk berkumpul, bukan salat Jumat sendiri-sendiri di rumahnya. Wal ayat, demikian pula hari raya-hari raya. Nah, ketika hari raya disyariatkan untuk bergembira kaum muslimin ya, bergembira bersama-sama. Nam di hari raya Idul Fitri yang tidak punya dibantu makanan oleh yang punya dengan zakatul fitr sehingga mereka bisa bergembira bersama-sama. Demikian pula pada hari raya Idul Kurban. Yang miskin yang mungkin tidak pernah makan daging bisa merasakan nikmatnya daging eh, dari sembilan kurban tersebut. 6. Demikian pula wa masyairil haji. Demikian pula dalam amalan-amalan haji. Nah, dilaksanakan bersama-sama bahkan seluruh kaum muslimin seluruh dunia tertumbuh di 6 di kota Makkah untuk menunaikan manasik haji wal istima'i li dzikrillah taala. Demikian pula berkumpul di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam belajar ya, di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikatnya menaungi dengan sayap-sayapnya. Allah berikan ketenangan dan ketentraman. Naam. Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan berkumpul dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmin nafi dan di dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat. Naam. Jadi belajar ilmu dengan berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini lebih utama daripada belajar sendiri-sendiri di rumah walaupun sama-sama ada keutamaannya. Sama-sama ada keutamaannya, tapi belajar di dalam majlis, Naam, di masjid ya, atau di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keutamaan lebih daripada belajar sendiri-sendiri. Naam. <clears throat> Lima fil ijtimai min al-ikhtilati alladhi yujibu tawadduda wa tawasula wa zawala taqatu'i wal ahqadi bainahum. Dikarenakan di dalam perkumpulan tersebut terdapat al-ikhtilat yakni perkumpulan yang akan menghasilkan atau menyebabkan at-tawadud yakni saling mencintai, wattawasul saling berhubungan, wazawala taqattu dan hilang sekat-sekat yang mungkin selama ini renggang dengan ijtima' tersebut dengan kumpul dalam majelis ilmu kemudian menghangatkan lagi hubungannya. Nah, wal ahqadi bainahum demikian pula bisa menghilangkan al ahqad ya, dengki, iri dengki, ketidaksukaan di antara mereka wa muraghamat asyadhani alladhi yaqrahu ijtima'ahum 'alal khair dan membikin syaitan susah. Naam. Muraghamat asyadhan yakni membuat tidak suka syaitan karena syaitan sukanya adalah mencerai mencerai berikan kaum muslimin. Naam, mencerai berikan orang-orang yang beriman kemudian untuk menarik mereka satu persatu menjadi temannya syaitan. Sehingga dengan mereka berkumpul dan orang yang yang berkumpul lebih susah untuk diganggu syaitan. Sebagaimana serigala, serigala itu lebih enam mencari domba yang lepas dari gerombolannya. Ya, yang akan termakan adalah yang sendirian yang terlepas yang tercecer dari gerombolannya. Nah, demikian pula syaitan. Syaitan itu mencari orang-orang yang sendirian. Bersama dua orang syaitan lebih jauh, bersama yang lebih banyak orang syaitan lebih lebih jauh. Ini adalah keutamaan jamaah. Sehingga kalau demikian, bagaimana keadaan orang-orang yang ingin mencerai ingin berpecah belah, memisahkan diri dari jamaah, maka tidak lain dan tidak bukan mereka adalah santapan dari syaitan. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan dari Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dan jangan bercerai-berai, maka malah justru mengajak untuk berpecah belah. Mengajak orang untuk membela orang yang ditetapkan berdasarkan pengadilan bahwasanya dia keliru, masuk ya, eh, masa mau dibela. Nah, masa diajak untuk membela orang yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan bahwasanya dia bersalah. Naam. Baik. Jadi ini, hendaklah kita bersatu karena perpecahan ini menjadi sebab seorang itu menjadi enam korban dari syaitan. Ya. Nah, dan persatuan dengan bersatu itu adalah muradama syaitan. Ya, dia menyebabkan syaitan itu enam susah. Enam. Muradama syaitan alladhi yakrahu ijtima'ahum alal khair yang syaitan tidak suka kaum muslimin mereka berkumpul di atas kebaikan wa husulu fil khairat dan terwujudnya saling berlomba di dalam kebaikan di dalam ta'awun nam di dalam kerja bakti di dalam berbagai macam kegiatan bersama terjadi tanafus nam di dalam kebaikan berlomba-lomba di dalam kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala nam memerintahkan fastabiqul khairat hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, di dalam kebaikan. Wal iktida'a ba'dihim bi ba'din. Demikian pula sebagiannya mencontoh kepada sebagian yang lain. Kalau kita berkumpul berjamaah ketika kita sedang malas, nah, sedang lalai ketika melihat saudara kita di masjid beribadah, salat kita pun kemudian terbangkitkan untuk semangat. Ya. Demikian pula ketika kita melihat saudara kita mengangkat tangannya berdoa memohon kepada Allah, kita pun tergerak teringat, oh iya saya juga harus berdoa sebagaimana saudara kita. Ya, ketika melihat saudaranya berinfak, nah dia pun tergerak untuk berinfak, teringat, ya, terinfak, ya, teringat karena mungkin dia lupa selama ini, dia lupa tidak berinfak. Dengan melihat saudaranya berinfak dia, dia teringat, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi dengan berkumpul menyebabkan seorang itu bisa mendapatkan semangat dari saudaranya, bisa menghambat kemaksiatannya. Nam, karena melihat nah saudara-saudaranya yang berkumpul bersamanya. Wa ta'lima ba'dihim ba'dhan. Demikian pula dengan berkumpul sebagiannya bisa mengajari sebagian yang lain. Ya, dengan berkumpul yang tidak tahu bisa bertanya kepada yang yang tahu. Dengan berkumpul yang memiliki faedah bisa menyampaikan kepada yang lainnya, bisa saling mengingatkan, bisa saling memberikan faedah. Naam. Wa ta'allumu ba'dihim min ba'd. Dan sebagainya belajar kepada yang lainnya. Ya, ta'lima ba'dihim ba'dhan yang sebagian mengajar sebagian yang lain wa ta'allumu ba'dihim min ba'din dan sebagian meminta pelajaran kepada yang lainnya wa kadzalika husul al al katsir alladhi la yahsulu bil infirat dan demikian pula terwujud ganjaran yang besar yang tidak terwujud dengan ibadah sendirian seperti salat jamaah semakin banyak yang salat berjamaah maka semakin banyak ganjarannya nah ila ghairi dzalika minal hikam dan lain-lain dari hikmah-hikmah yang yang lainnya. Wa abaha subhanahu al-bai'a wal 'uquda al-mubaha lima fiha minal adli wa li hajatin nasi ilaiha. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan jual beli dan akad-akad yang mubah, ya, akad yakni seperti misalnya kalau akad jual beli ada ijab dan kabul. Saya jual ini harga sekian ya saya Nah, beli dengan harga sekian. Demikian pula akad pada pernikahan. Saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan mahar sekian. Saya terima nikahnya dengan demikian. Ini adalah akad-akad. Nah, nah dan di dalamnya terdapat keadilan. Ya, dalam jual beli dan akad akad ini ini terdapat keadilan. Wali hajatin nasi ilaiha dan terdapat pemenuhan hajat manusia kepadanya. Ya. Manusia butuh ini, nah kemudian saudaranya memberikan, terbutuh, terpenuhilah kebutuhannya. Demikian pula laki ya, laki-laki dan dan pemudi, pemuda dan pemudi ketika sudah waktunya dan saling membutuhkan satu dengan lainnya, maka dengan akad ini maka kebutuhan mereka, hasrat mereka bisa terja, tersalurkan ya, dan terwujud keadilan dengan akad tersebut. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan al-bai jual beli dan akad-akad itu juga terdapat kemaslahatan yang besar bagi bagi manusia. Demikian pula wa harrama riba wasairil uqudi al-fasidah dan Allah mengharamkan riba dan seluruh akad-akad yang rusak. Nam lima fiha minadh zulmi wal fasadi wal iqtina'i wal iqtina'i nasi anha. Dan Allah mengharamkan riba dan seluruh akad-akad yang rusak karena memang di dalamnya terdapat kezaliman dan terdapat kerusakan dan sebenarnya manusia itu tidak butuh kepadanya. Sebenarnya manusia itu tidak butuh kepada riba. Sebenarnya manusia itu tidak butuh kepada akad-akad yang yang rusak. Nam, akad-akad yang rusak perjanjian yang mendolimi sebagian kepada sebagian yang lainnya. Sebenarnya manusia tidak butuh. Kalau mereka saling menyayangi, kalau mereka saling percaya, maka tidak butuh yang namanya riba. Nah, yang berlebih dia meminjami tanpa riba. Atau kalau dia mau lebih baik dia meninfakkan, nah memberikan secara cuma-cuma terhadap saudaranya. Karena dia mengharapkan kalau dia memberikan pinjaman atau bersodakoh berinfak kepadanya, Allah nanti yang akan ganti, Allah yang akan berikan ganjaran sehingga tidak membutuhkan kepada riba. Nah, selanjutnya wa abahat tayyibati minal ma'akili wa masyaribi wal malabisi wal manakihi lima fiha min masalihil khalqi. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan menghalalkan yang baik-baik yakni dari makanan-makanan dan berbagai macam minuman serta pakaian serta pernikahan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi makhluk ini terdapat kemaslahatan bagi manusia wali hajatin nasi ilaiha dan memang manusia membutuhkan kepada semua itu wali adamil mafsadati fiha dan tidak ada kerusakan di dalamnya Naam, ya. Tidak ada kerusakan di dalamnya. Wa haramal khabaitha dan Allah mengharamkan yang jelek-jelek. Minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manakihi lima fiha minal khubthi wal madarrah. Dan Allah mengharamkan yang jelek-jelek dari makanan dan minuman dan pakaian-pakaian dan pernikahan. Naam, karena di dalamnya terdapat kejelekan dan madarat. Naam, pernikahan yang Naam, Jelek, lihat ya kan pernikahan misalnya di antara mahram. Nah, dan pernikahan-pernikahan yang tidak dengan akad yang baik. Nah, pernikahan sigar misalnya seorang saya nikahkan adik saya kepada kamu tapi syaratnya kamu nikahkan adik kamu dengan saya. Nah, ini ada yang demikian. Itu pernikahan, tetapi pernikahan yang membawa kerusakan. Ya. Pernikahan yang membawa kerusakan atau pernikahan yang memaksa anaknya, ya. Saya nikahkan anak saya kepada kamu tapi hutang saya lunas ya. Dan lain-lain. Nah, jadi memaksa anak perempuan. Ini juga pernikahan tetapi pernikahan yang yang jelek, yakni dengan memaksa anak perempuan padahal pernikahan itu adalah enam hak dari sang anak, ya, sang anak perempuan. Orang tua tidak tidak boleh memaksa anaknya. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya menikahkan kepada orang yang tidak disukai oleh anak perempuannya. 6. Karena pada perkara-perkara tersebut makanan seperti makan babi ya, atau minuman minum khamar, demikian pula pakaian, pakaian yang ketat sampai membentuk tubuh bagi wanita atau laki-laki ya, menggambarkan apa yang di dalamnya serta pernikahan yang rusak seperti tadi di dalamnya terdapat kejelekan dan madarah. Nah, ajilan wa ajilan. Ya. Baik kemadaratan itu ajilan yakni akan didapat segera atau ajilan atau nanti nah, lama atau di akhirat bahkan azabnya. Nah, muha haimayatun liibadihi wasinayatun lahum. Maka pengharamannya Allah mengharamkan perkara-perkara tersebut itu dalam rangka sebagai penjagaan dan pemeliharaan bagi hamba-hambanya. Ya. muha haimayatun liibadihi wasiyanatun lahum. Maka pengharamannya itu itu merupakan pemeliharaan dari Allah terhadap hamba-hambanya dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. La bukhlun alaihim, bukan karena kebakilan. Naam, atas mereka. Kenapa Allah melarang makan babi? Kenapa Allah mengharamkan yang ini dan itu? Bukan karena Allah bakhil, Subhanallahi amat amma yaqulun, tetapi justru itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan dan keselamatan kita sendiri manusia. Nah, Fakama anna a'ta'ahu rahmatun faman'uhu rahmatun. Sebagaimana bahwasanya pemberian-pemberiannya itu adalah rahmat, maka demikian pula larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu juga rahmat. Nah, Allah memberikan pakaian, berikan makanan, berikan kesehatan, itu rahmat bagi kita. Maka demikian pula Allah melarang khamr, Allah melarang zina, Allah melarang riba dan lain-lain, itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Fawil jumlati fa'awamiru rabbi qutul qulubi wa ghidauha. Maka sebagai kesimpulannya bahwa perintah-perintah Rabb, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan makanan bagi hati dan gizinya. Ya. Makanan bagi hati dan gizinya, yakni kalau hati itu dia melaksanakan perintah-perintah Allah, maka hati itu akan menjadi sehat. Ya, hati itu akan menjadi segar, menjadi baik. Naam, karena dia mendapatkan makanannya, mendapatkan gizinya. Wa da'ul qulubi wa Sedangkan larangan-larangan Allah itu merupakan penyakit bagi hati dan racunnya. Zina, khamar, riba dan lain-lain. Itu larangan Allah Subhanahu dan itu merupakan penyakit bagi hati. Semakin seorang terjatuh kepada riba, semakin penyakitan hatinya. Ya, semakin keracunan hatinya. Yang lama kelamaan hati itu bisa mati yakni dia tidak merasa risih dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kamu kok melakukan riba? Dan mengapa? Ini kan yang penting senang. Lu Allah kan larang. Dan mengapa yang penting senang? Ini hati sudah mati. Ya. Hati sudah mati ketika tidak lagi menggubris larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. wal وكذلك wal wasaya wa ma fi ma'naha. demikian pula di dalam hal nah warisan dalam hal wakaf dalam hal wasiat demikian pula dalam perkara-perkara yang semakna dengan itu mustamilatun kulluha ala ghayatil masalihi wal mahasin semuanya itu mengandung enam puncak kemaslahatan dan kebagusan seperti misalnya warisan terkadang musuh-musuh Islam mereka menyebarkan syubhat agama Islam itu agama yang tidak adil mosok kalau laki-laki bagiannya dua dibanding perempuan ini tidak adil Nah, ini adalah syubhat dari orang-orang kufar, musuh-musuh nah kaum muslimin untuk menyeret kaum muslimin pelan-pelan pelan supaya mereka meninggalkan agamanya, tidak percaya terhadap kesempurnaan agamanya. Padahal ayyuhal hadirun, yang mensyaratkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang Maha Tahu, yang memiliki hikmah. Nah, yang terkadang akal-akal manusia itu tidak mampu menyibaknya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, berikan hidayah seperti keindahan warisan misalnya. Nah, Ayol hadirun kehidupan manusia itu tidak cuma berkaitan dengan harta. 6. Ingat pernikahan. Kebahagiaan di dalam pernikahan itu tidak cuma ditentukan dengan harta. Kalau hartanya banyak berarti keluarganya itu akan berbahagia. Tidak. Tetapi yang namanya pernikahan, kebahagiaan itu nam, dia berkaitan dengan perkara-perkara yang banyak. Ya, dengan perkara-perkara yang banyak yang paling utamanya adalah menegakkan hak dan kewajiban yang sang istri menegakkan kewajibannya terhadap suaminya. Dia mengetahui hak-hak suaminya dan dia laksanakan. Demikian pula sang suami. Dia mengetahui hak-hak istrinya kemudian ditunaikan hak istrinya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya di dalam rumah tangga ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Yang namanya pemimpin ini nah butuh yang namanya kewibawaan. Apalah gunanya laki-laki sebagai laki-laki tetapi kalau tidak dihargai sama istrinya, tidak dihormati sama istrinya, bahkan diatur dan dikendalikan oleh istrinya. Nah, maka ibarat sebuah kapal, suaminya ini cuma sebagai orang belakang, adapun yang nakodanya adalah istrinya. Demikian ini keluarga tidak akan berbahagia kalau dikendalikan oleh istrinya. Nah, tetapi keluarga akan berbahagia kalau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, suamilah sebagai nahkodanya, suamilah sebagai nah pemimpin yang dihormati dan dihargai dan diantara syariat Allah Subhanahu wa taala agar seorang suami itu dihargai yakni dalam permasalahan harta laki-laki dilebihkan daripada wanita sehingga di dalam sebuah pernikahan ketika sang suami laki-laki dia memiliki kelebihan di dalam harta maka sang istri tidak akan mentang-mentang kamu laki-laki menikah cuma modal dengkul saya perempuan yang memiliki harta jadi kamu harus dengar perkataan saya kalau saya punya mau, walaupun ada azan, kamu harus menuruti perintah saya, kata-kata saya. Nah, tetapi kalau sang suami dia memiliki harta, nah, berdasarkan pembagian tersebut, nah, sehingga sang istri pun menghargai, menghargai bahwa saya nafkahnya itu adalah semata-mata suaminya yang memberikan. Dia tidak berbangga dengan kelebihan hartanya. Demikianlah Allah atur. Nah, sehingga waris tersebut ketika Allah menetapkan laki-laki dua ini menunjukkan tanggung jawab laki-laki itu lebih Ya. Sebagaimana kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat misalnya di di Jawa, kalau di Jawa di sawah laki-laki membawa enam itu satu pikulan depan dan belakang bebannya dua. Kadang perempuan bebannya cuma satu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan harta sesuai dengan kemampuan mereka. Ini adalah hikmah yang indah, ya. Hikmah yang indah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan laki-laki itu dua dan perempuan satu karena memang tanggung jawab laki-laki itu lebih dibanding wanita. Demikian pula kalau misalnya orang tua meninggal dunia, siapa yang ngurusi adik-adiknya yang perempuan? Maka saudaranya laki-laki yang bertanggung jawab memenuhi nafkah. Nah, saudari perempuannya sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kalau warisan laki-laki dua, perempuan satu. Kenapa? Karena laki-laki ini pula yang bertanggung jawab terhadap rizki saudarinya kalau dia belum menikah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala lebihkan enam harta tersebut enam untuk laki-laki dan seterusnya. Nah, hikmah-hikmah yang yang sangat banyak. Wala yumkin dabdul hikamil hikami wal masalihi fi babin wahidin min abwabil ilmi fadlan an jami'iha. Dan tidak mungkin untuk menyibak hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan dalam satu bab dari bab-bab ilmu. Lebih-lebih menyebutkan seluruh hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di balik pencariatan di balik perintah dan larangan tersebut wallahu taala alam bisawab naktabi hadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh